Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kita terhadap kitab Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi pengarang kitab Ha'iyah adalah Abu Bakar bin Abi Dawud. Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah. Jadi Abu Bakar bin Abi Dawud imamun ibnu imam. Dia adalah seorang imam dan anaknya seorang imam. Karena bapaknya Abu Bakar itu Abu Dawud. Siapa namanya Abu Dawud kemarin? Kemarin sudah suruh nyatat. Jafalkan di Pondok Jaah. Jangan kelompar-kelampir. Siapa? Siapa namanya Abu Dawud? Ewa na'am, Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Siapa? Khalid? Naam Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah. Naam antum coba. Sulaiman Ibnu Ash. Ah, kembali lagi. Sulaiman Sulaiman Ibnu Ash. Bukan ash. Pertama itu hamzah, kedua ain. Pertama shin, kedua fa. Sulaiman ibnul Ash'af. Ash'af. as Sistani, rahimahullah. Siapa? Ibnu Umar. Siapa sebutkan namanya? Allah mustahil, Allah mustahil, lah labas. Berat nggak masalah kita bukan orang Arab ya orang Indonesia. Jadi dihafalkan aja namanya mudah insyaallah taala diulang-ulang insyaallah jadi ringan. Sulaiman Ibnul Asy'ath As-Sistani rahimahullah. Asif siapa namanya? Naam Hasan. Asy'ath mudah sekali. Asy'ath mudah sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemarin bacaan mukadimah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al Fauzan, waffaqahullah. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Sampai mana kemarin ya? Summa dhaharat itu ya. Ya kan? Naam. Masih halaman yang ke-43 barakallahu fikum. Summa atau masih di atasnya ya? Masih di atasnya sedikit ya. Naam barakallahu fikum. Jadi beliau Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah menyebutkan dalam mukadimahnya sangat bagus sekali perhatikan. Nah, perhatikan. Makanu yatawaqqafuna fi syai'in min dzalik li'anna hadha muqtadal iman. Naam, wa hum amanu haqqan wa sidqan. Ini kemarin sudah kita baca ya. Bawahnya itu naam. Wala fi akhbarihil madhiyah wal mustaqbalah. Tidak pula pada pengkabaran-pengkabaran yang terdahulu dan yang akan datang Maksudnya apa? Maksudnya mereka para sahabat tidak ragu, yakin. Yakin dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan yang dikabarkan di dalam As-Sunnah. nam. perhatikan. Nah, yakin dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Kita lihat di sini. La yastas la yastasnuna syai'an mimma ja'a fil kitab sunnah Mereka para sahabat tidak ada yang mengecualikan sedikit pun dari apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bal yu'minuna bihi imanan jaziman layak ya'tarihi syakkun bahkan mereka semuanya beriman dengan keimanan yang pasti yang kokoh yang tidak diiringi dengan keraguan li anna hadza huwa muqtadal iman dikarenakan ini adalah tuntutan atau keharusan daripada keimanan perhatikan barakallahu fikum wa hafizakumullah ikhwani fillah wa wazakumullah thumma dhaharatil firaqud dalatu fi awakhir ahdi sahabah ada pertanyaan sebentar lagi perhatikan Suma zahratil firaqud dhalah fi awakhir ahdi sahabat. Kemudian muncullah kelompok-kelompok sesat di akhir-akhir zaman para sahabat. Kafir Kafirqatil khawarij. Seperti kelompok khawarij. Siapa pencetus enam atau pemimpin atau pertama kali Naam barakallahu fikum yang memiliki memiliki pemahaman khawarij ini siapa? Kemarin Dul Khuwaisirah At-Tamimi Hasan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Jadi para ulama menyebutkan awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij itu yang pertama kali muncul. Yaitu ketika apa kemarin Rasulullah membagikan sebagian harta kepada segenap para sahabat, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Yang banyak ya mungkin orang-orang yang sudah lama masuk Islam yang sedikit orang-orang yang baru masuk Islam dalam rangka ta'liful qulub untuk melunakkan hatinya biar senang dengan agama Islam. Yang mana? Naam apa apa apa enggak enggak ya naam. Jadi Rasulullah SAW waktu itu membagikan sebagian hartanya enam kepada segenap para sahabat. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih lebih banyak daripada orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Tujuannya dalam rangka ta'liful qulub gitu ya. Nah, tujuannya dalam rangka melunakkan hati, biar hatinya lunak dan senang dengan agama Islam. Tapi ternyata mulut orang ini lancang. Mulut siapa tadi? Dul Khuwaisirah At-Tamimi mengatakan, "Iqdil eh, ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Enggak ulang-ulang biar nanti sampai melekat ya. Biar melekat ya barakallahu fikum. Kemudian Umar bin Khattab enggak terima. Eh, wajah Rasulullah pun sempat memerah itu. Umar Khattab enggak terima akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Mau dipenggal. Ya, jangan tertawa antum. Ini beneran ini. Paham ya? Beneran ini. Nah, barakallahu fikum, beneran ya. Rasulullah waktu itu membiarkan. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan." Nah, biarkan dia hidup. Karena nanti akan lahir dari keturunan orang tersebut yang semisalnya hingga saat ini. Hingga saat ini banyak orang-orang yang berpemikiran-pemikiran khawarij, memberontak ingin revolusi, kudeta, menggulingkan kekuasaan, demo sana, demo sini. Itu termasuk pemikiran-pemikiran khawarij. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa firqatus syiah dan kelompok syiah. Pertanyaannya khusus ini. Kelompok syiah. Siapakah pelopor atau pencetus syiah ini? Nah, barakallahu fikum antum Itu raisul munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, itu pencetus Syiah. Kelompoknya digelar dengan Sabaiyah. ya, nah perhatikan ya, Abdullah bin Sabah siapa? Al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Waktu itu kisahnya, nah barakallahu fikum awal mulanya, nah Abdullah bin Sabah ini sangat hulu, berlebihan, ekstrim eh, ekstrim di dalam memuji Ali bin Abi Thalib, menyanjung hingga berani dia mengangkat dan menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Rabb. Paham ya? Naam. Eh, sehingga kelompoknya itu pun digelari dengan kelompok ilahiyun, ada juga. Paham ya? Naam barakallahu fiik karena menganggap Ali bin Abi Thalib itu ilah. Hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat marah dan akhirnya enam sepakat dan berencana dan menghukum mereka dengan dibakar. Jadi kelompoknya Abdullah bin Sabah Yahudi Naam dibakar. Namun ada salah satu sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu enggak setuju. Nah, dalam artian istihadnya Abdullah bin Abbas itu yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Amin ya? Tidak diperkenankan bagi seorang untuk mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Oleh karena itu Ibn Abbas mengatakan, laukuntu ana" kalau seandainya aku yang menghukum Naam nisaya la'atulannahum atas makna itu. Sungguh aku akan membunuh mereka, tapi tidak dibakar. Tapi tidak dibakar karena mereka murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah dari agamanya bunuhlah. Ha? ya dengan pedang atau yang semisalnya, tapi kalau dibakar tidak. Nah, kisahnya bisa dilihat dalam biografi nah mengenai apa? Mengenai awal munculnya Syiah tersebut, yaitu Syiah Naam yang Nah barakallahu fikum mengagungkan Ali bin Abi Thalib hingga melebihi enam kedudukannya. Dan Syiah terbagi menjadi dua secara globalnya. Syiah yang Rafidah dan Syiah yang Zaidiyah. Syiah yang Rafidah dan Syiah Zaidiyah. Adapun Syiah Rafidah akfar minal Yahud wan Nasara. Dinaskan para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya bahwasanya Syiah Rafidah akfar minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada orang-orang Yahud dan Nasara orang Yahud dan Nasara kafir, ini Syiah Rafidah akfar lebih kafir lagi. Oleh karena itu tidak masuk dalam 73 atau 72 golongan. Apa maksudnya ya? Nah Syiah Zaidiyah itu masih mending. Belum dikafirkan. Cuman tergolong dari kalangan ahlu bid'ah wa dhalal. Paham ya? Bedanya apa sih kira-kira bedanya? Syiah Zaidiyah dengan Syiah Rafidah di dalam masalah kepemimpinan? Perbedaannya sangat tipis sekali. Perbedaannya kalau Syiah Rafidah mengatakan khalifah yang pertama itu yang berhak adalah Abu adalah siapa Ali bin Abi Thalib. Langsung ngomong gitu. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah pe, pengambil atau perampok, perampok jabatan ke khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Sampai lantang seperti itu. Nah, bahkan mereka menjuluki taghut walinya billah. Jadi Syiah Rafidah menjuluki Abu Bakar dan Umar itu taghut. walinya billah. Ini kitabnya bisa dilihat dalam kitab Lillahi Sumali Tarikh mengenai bobroknya dan sesatnya Syiah Rafidah. Kalau Syiah Zaidiyah masih mengatakan kami meyakini, mengakui bahwasanya Abu Bakar itu khalifah, Umar juga khalifah, Utsman juga khalifah, Ali juga khalifah, cuman yang afdal itu Ali, gitu loh. Jadi masih mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi yang afdal Ali. Kalau Syiah Rafidah mengatakan apa tadi? Abu Bakar enggak berhak, Umar enggak berhak, Utsman enggak berhak, Ali saja. Oleh karena itu Syiah Rafidah yang paling mereka sayangi dan paling mereka senangi menurut anggapan mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Fatimah. Kemudian Husain. namanya. Kemudian yang paling mereka benci Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, benci mereka. Di Yaman sana kalau yang dikenal dengan Idul Ghadir, hari rayanya mereka katanya memperingati hari terbunuhnya Husain di tanah Karbala itu Batu-batu besar gunung-gunung ditembaki semua sama mereka. Ditanya kenapa kok nembak-nembak? Itu Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Bayangkan itu. Fanatiknya itu. Paham ya? Ngeri sekali barakallahu fikum Allahu musta'an. Kemudian terkadang anjing-anjing ditembak. Nuduh itu adalah Aisyah ummul mukminin. Mencela, mencaci. Itu Syiah rafidah wal billah. Hati-hati ya. Syiah rafidah sudah dikafirkan para ulama. Oleh karena itu kalau ada ulama yang masih mengatakan bahwasanya Syiah rafidah adalah ikhwanuna saudara kami tidak halal darah-darahnya, maka tidak benar. Karena ada di zaman sana yang ngomong kayak gitu. Allahul musta'an sallaha nam an yahdiyahum jami'an. Kita lihat. Wa firqatul murji'ah dan kelompok murji'ah. Apa pemikirannya murji'ah? Aliman itu sempurna itu. Itu itu, itu contohnya. Pemikiran Murji'ah itu apa pemikirannya? Apa keyakinan mereka? Apa ayo, apa keyakinan mereka? nah itu yang diinginkan. Murji'ah itu apa? Naam barakallahu fikum li'annahum yuakhiruna al-amal an mustamal iman karena mereka membelakangkan mengeluarkan amalan dari bagian keimanan. Jadi imanan itu enggak perlu amalan. Antum beriman cukup ucapan, cukup keyakinan, walaupun ucapan dan keyakinan amalan enggak perlu. Jadi antum misalkan berjudi, mabuk mabuan paham ya? Berzina misalkan imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail kata mereka. Allahul musta'an itu murji'ah. Nah, murji'ah nisbahnya tidak tentu dengan orang tertentu ya, cuman pemikiran. Pemikiran murji'ah itu pemikiran yang mengeluarkan amalan dari definisi iman. Ahlu sunnah bagaimana kemarin definisi iman? Eh, ahlu sunnah bagaimana definisi iman? Wa tiqadun wa yazidu Naam asan. itu ingat-ingat ya definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nutkun bilisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ingat-ingat ya. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Berikutnya wa firqatul qadariyah. Naam. Dan kelompok qadariyah. Nah, perhatikan baik-baik. Kelompok qadariyah siapa pencetusnya? Antum? Kalau belum pernah kenalan ya sekarang dikenalkan. Nah, kelompok Qadariyah siapa pencetusnya? Antum? Antum? Ma'bad al-Juhani. Di mana waktu itu? Di Basrah. Ada di dalam <clears throat> Nah barakallahu fikum sahih, maksudnya di dalam hadis yang sahih sebutkan Ya, eh, sebelum hadis Jibril panjang itu, nah barakallahu fikum awal mulanya penyebutan mengenai kisahnya munculnya salah seorang sosok yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani di Basrah. Dia berkeyakinan bahwasanya innal amra unuf. Bahwasanya semua perkara itu Allah Taala tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Antum duduk di sini belajar ini ya Allah Taala nggak tahu kecuali setelah duduk. Ini keyakinannya Al-Qadariyah. Akhirnya dikabarkan kepada siapa? Dikabarkan kepada sahabiyun jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Akhirnya Abdullah bin Umar pun marah seraya berlepas diri. Naam. Eh? in laqitahum jika engkau jumpa mereka yaitu qadariyah tadi itu Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu jumpa mereka nanti kabarkan aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kami. Kemudian beliau sempat menyatakan demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya salah satu di antara mereka menginfakkan sebuah infak sebesar gunung Uhud, niscaya Allah taala tidak akan menerima hatta yu'mina bil qadar, hingga mau beriman dengan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Ulangi Ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa? yang belum Naam paham ya tapi Qadariyah ini enggak Qadariyah mengatakan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadinya berarti menghilangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala musta'an. ingat-ingat ya ma'bad Al-Juhani. Di mana tadi? Di Basrah. Kisahnya ketika itu ada salah ada, ada dua orang yang melapor kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Naam. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Zaharat hadhil firaq muncullah kelompok-kelompok ini wa kana ashabuha yataqattamuna fil qurun al-mufaddalah. Padahal pelaku-pelakunya ini sebenarnya mereka itu menyembunyikan pemikirannya di zaman-zaman tiga generasi. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in. Wa la yudhiruna hadhil mukhalafat dan mereka tidak menampakkan penyelisihan-penyelisihan ini. Kullu wa kullu man adhara syai'an minha fa innahu yu'khadhu 'ala yadihi wa yumna' min dhalik. Karena waktu itu setiap, setiap kali muncul dari pemikiran-pemikiran tersebut langsung dihukum eh, melalui pemimpin dan dilarang. Wa in wasala bihil amr ila riddah fa innahu yuqtal. Kalau saat sampai pemikiran ini sampai apa? kepada tingkatan ridah yaitu murtad, maka dibunuh orangnya. Himayatan terlihat din dalam rangka untuk menjaga agama ini. Hmm, nah, min an ya'basa bihi haula'il 'abisun. Dalam rangka untuk menjaga agama ini dari orang-orang yang ingin bermain-main dengan agama ini. Jadi jangan sampai kita main-main. Eh, jangan sampai kita main-main dengan agama kita ini namun bersungguh-sungguhlah di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sumber yang akurat jangan sampai terlepaskan yaitu Al-Qur'an was sunnah nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin